Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya berikan di dalam kaset ini. Moga-moga Tuhan melimpahkan, mengurniakan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم minan nuri ila Bulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang. Gelap gulita kebodoh kebodohan kepada kecerdasan. Gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah. maka sebaliknya yang terjadi daripada terang benderang dia akan dipimpin oleh parut oleh kekuasaan-kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah kekuasaan-kekuasaan hanya dikendalikan oleh setan Kekuasaan yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi yang terbenam di waktu sore rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari yaitu pertunjuk dan hidayat Tuhan di dalam Al-Quran Tuhan memberikan bujukan memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman itu Tuhan bersabda, La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'allawna in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi. Kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjuangan hidup di dunia ini Perjuangan antara yang hak dengan yang batil. Antara gelap dengan terang. Antara keyakinan dan keraguan. Manusia berjalan di sekitar itu. Di kiri dan di kanan kita berjumpalah gelap dan terang itu. Maka diberilah pedoman manusia tadi. Apa pedoman? Walaupun bagaimana batnya, geloranya, tofannya, halim bubunya, ombaknya dan gelombangnya kehidupan itu. Manusia mesti teguh berpegang kepada iman. Sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya ialah tidak ada yang tetap. Yang tetap itu ialah berubah Berubah itulah ketetapan yang ada dalam dunia. Panas sangat terik, benar, nanti akan hujan. Hujan sangat lebat, benar, nanti akan panas. Di suatu tempat terjadi hujan yang lebat berhari-hari timbul banjir. Iya, banjir itu tidak tiap hari, nanti dia kering lagi. Ah, di laut pun demikian pula. Ada pasang naik, tergenang ke atas. Besok pagi air itu sudah kering lagi, surut pasang. Begitulah kehidupan di dunia itu. Itu harus kita yakini supaya kita jangan terombang ambing dalam kehidupan itu. Kalau kita sudah mulai terombang ambing, Tahu-tahu walaupun bagaimana terangnya hari gelap timbul dalam jiwa kita sendiri. Walaupun panas terik, kita berhujan. Hujan oleh keringat kita sendiri. Jadi yang penting di sini menjaga hati. Sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia itu ada suatu bekuan darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau ini segumpal daging baik seluruh badan jadi baik. Kalau dia rusak seluruh badan jadi rusak. Apakah itu? Hati kendali terletak dalam hati kita. Hati artinya penuh. Bukan saya berarti pada daging. Tapi pada hati dari hati. Isi dari hati. Atau juga akal kita. Sebab itu maka kalau satu waktu saya pernah mengajarkan doa yang mengandung delapan sifat-sifat lemah menghilangkan kemerdekaan manusia Hari ini saya pun akan mengajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi. Bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut empat perkara. Apa tersebut? Allahumma inni bika min qalbin la yakhsha'u. Wa min ilmin la yanfa'u ومن la tashba'u wa min du'a illa yusma'u jadi empat perkara yang pertama Allahumma inni bika min qalbin la yakhsha aku sangat berlindung kepada engkau ya Allah janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi ha, ini bahaya ini mulai bahaya mengancam kepada manusia kalau hatinya tidak khusyuk lagi hati khusyuk yaitu hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah Allah menjadi pegangannya Allah menjadi bentengnya Allah menjadi ingatannya Allah menjadi tujuannya dan kepada Allah dia kalau sembahyang menghadapkan diri, menghadapkan hati maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan ya Tuhanku janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi sebagai orang Islam kita sembahyang lima waktu di dalam Al-Quran dikatakan sembahyang itu ialah khusyuk terpadu ingatan kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah hati itu sudah mulai ditimbuhi, ditumbuhi penyakit, walaupun sembahyang, mulai sejak Allahu Akbar pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Piutang belum menerima, utang belum terbayar. Makanan belum masak, macam macam lah yang teringat. Padahal kita dalam sembahyang. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya ini. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini di, dirasakan dalam hati, cuma bukan cuma disebut di dalam mulut. Bagaimana dikatakan bukan jadi lip service sebagai sebut tangan penggosok gosok mulut, bukan begitu. Yang dari hati. Kalau sudah dari hati yang khusyuk, ini berbekas kepada kehidupan. Aku tak takut menghadapi segala keadaan dalam hidup sebab hatiku bertali dengan Tuhan. dan Tuhan aku datang, pada Tuhan aku akan kembali. Ini namanya hati yang khusyuk. Tapi kalau sekiranya bacaan tetap fasih tapi tidak ada lagi dari hati, melainkan rutin saja. Mayang, lima waktu sehari semalam tapi tidak merubah kepada perangai tandanya sembahyang tadi tidak khusyuk. Nah, ini yang pertama kita minta kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak teringat kepada Allah. Kalau hati tidak ingat lagi kepada Allah, maka segala pekerjaan yang terlarang sudah ringan saja kita mengerjakan. Menipu, berdusta membujuk orang lain mengerjakan perbuatan yang salah mencela memaki itu karena tidak ingat kepada Allah cuma ingat kepada diri sendiri saja ini yang pertama yang kedua dikatakan wa min ilmin la yanfa' dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Padahal disebutkan oleh ahli-ahli ilmu yang memberi manfaat itu membawa manusia kepada iman. Al-ilmu yad'u ilal iman. Ilmu itu membawa manusia kepada iman. Sekarang sudah ilmu banyak tapi tidak membawa kepada iman melainkan membawa kepada celaka sudah maju kepandaian orang ilmu pengetahuan orang teknologi orang sains orang knowledge orang dan segala macamnya tapi tidak ada manfaatnya kepada manusia cuma bahaya karena ilmu tadi yang datang kepada manusia sebagaimana ilmu manusia di abad ke-20 yang sangat penting yaitu tentang tenaga atom maka timbullah bom bom atom bom hidrogen nuklir sehingga manusia diancam sekarang ini oleh bahaya atom itu di mana-mana. Nah, Apabila kita lihat di di televisi bagaimana mengadakan demonstrasi di Australia, di Jerman Barat, di tempat-tempat yang lain melihat Bagaimana bahaya atom itu kalau terjadi perang dunia yang ketiga? Ya Rabbi ya Karim. Bom atom yang jatuh di Hiroshima itu belum ada artinya dibandingkan dengan bom yang sekarang. Yang sedang disimpan oleh oleh kerajaan-kerajaan, oleh negara-negara besar. Untuk menghancurkan. Nah ini, ini ilmu ini. Tetapi ilmu yang membawa bahaya bukan saja tidak memberi manfaat bahkan memberi bahaya di sini terasa oleh kita bahwa ilmu yang ada itu pun mesti dikembalikan atau dikendalikan oleh iman kalau tidak maka nyawa manusia ini akan dipandang sebagai sampah saja dijatuhkan satu bom hidrogen ke dalam kota Jakarta ini na'udzubillah min dalik umpamanya dimasukkan kota Jakarta ini satu bom hidrogen saja itu sudah habis penduduk Jakarta yang lebih dari 5 juta ini la haula wala quwata illa ini minta kepada Tuhan ya Allah majulah ilmu manusia majulah teknologi manusia tetapi jangan hendaknya kemajuan itu membawa kepada bahaya Jangan ilmu pengetahuan itu membawa kepada yang tidak memberi manfaat. Nah, ini ini doa yang kedua kepada Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Yang ketiga disebut lagi wa min dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu daripada diri daripada ego daripada tiap-tiap masing-masing diri ini yang tidak merasa kenyang ini juga bahaya besar inilah yang menimbulkan penjajahan di dunia inilah yang menimbulkan disebut dalam bahasa Arab al-ghazwul fikri penjajahan. Sesudah Perang Dunia Kedua sudah banyak negeri-negeri yang merdeka. Tetapi sekarang timbul lagi penjajahan baru. Apa? Penjajahan fikiran. Sehingga bangsa yang merdeka tadi tidak merdeka lagi fikirannya. Dia merdeka di dalam meniru kepada bangsa yang lebih kuat. Itu namanya terjajah juga. Jadi tuan-tuan yang terhormat, apa pangkalnya ini? Daripada nafsu serakah manusia. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis. Laukana libni adama wadiani min zahabin labtaga salisan wa ma yanfa wa ma yamla'u jawf jawf ibni adama jauf ibni adama illa turab kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas suatu lembah dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas Dapat dua lembah dia minta tiga lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Saya teringat akan cerita yang disampaikan oleh kraf Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang terkenal bahwa orang yang tidak mempunyai nafsu yang kenyang itu pada suatu hari katanya ada satu orang orang kaya mempunyai tanah yang luas dia mengatakan kepada orang boleh tuan-tuan mengambil tanah kepunyaan saya ini berapa tuan suka berapa, berapa tuan mau syaratnya cuma begini sebanyak yang tuan Tuhan berjalan dari timur ke barat. Lantas sebelum matahari terbenam, Tuhan sampai kembali ke tempat Tuhan melangkah pertama tadi. Nah, berapa saja Tuhan suka, boleh ambil tanah ini. Maka datanglah si tamak tadi. Tuhan yang punya asli tanah tadi mengatakan bawalah bakal. Jangan lapar di jalan nanti. Baik, dibawanya nasi sebungkus dia berjalan, jalan, jalan dari pukul tujuh pagi. Kalau diambil kekuatan, anaknya pukul sepuluh dia sudah makan, melangkah lagi beberapa ratus meter atau sekian, nanti boleh kekuatan buat kembali. Sehingga sebelum matahari terbenam, dia sudah sampai ke tempat dia menuju bermula. Tetapi ini orang bernafsu betul dia minta supaya banyak tanah yang dapat didapatnya dibawanya nasi sebungkus tapi dia tidak jalan di tengah jalan tidak berhenti kan nanti berapa meter itu nanti kalau saya berhenti tanah yang kurang buat saya dia terus berjalan dia tidak ingat bahwa kekuatan masa pergi yang lebih cepat dengan kekuatan masa pulang yang lambat itu dan tidak, tidak taksir dia berjalan saya cepat-cepat sudah pukul satu hari sudah jauh perjalanan lantas nanti kembali eh, kelemahan badan kondisi dan situasi tidak sama lagi tidak secepat dia pergi dahulu lagi dia pulang kembali maka bukan pukul tujuh dia sampai atau pukul lima sore tadi dia sampai ke tempat dia berjalan bermula karena dia jalannya sudah lunglai, kaki sudah penat, badan sudah letih. Kira-kira baru pukul dua, dia tidak dapat berjalan lagi karena sudah lapar. Dia coba makan-makan sedikit pun tidak bisa lagi seenak makan yang tadi. Habis makan pun dia berjalan lagi. Pukul tiga dia terhenti. Jauh lagi baru sampai tempat yang pertama menurut syarat yang diberikan oleh mempunyai tanah yang pertama kalau engkau tidak sampai ke tempatmu yang pertama tadi sorenya tanah ini tidak engkau dapat lagi semua memang tidak sampai dia pukul 4 dia sudah berhenti berjalan tidak kuat lagi mata sudah gelap akhirnya karena terlalu capai terlalu penat mati dia di tengah jalan berapa dia dapat tanah tadi lagi Cuma sepanjang badannya untuk kuburannya yang lain tinggal semua. Ini satu misal yang dibawakan oleh Hraf Leo Tolstoy yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Naftul la tashba. Diri manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Kita berkehendak tidak berbatas. Tapi tenaga kita sendiri berbatas. Ini kerap kali tidak difikirkan oleh manusia. Dia punya angan-angan, dia punya macam teori yang dikeluarkan. Dia lupa bahwa nanti tenaganya itu akan terbasas karena sakit, karena lapar, karena tua. Sebagaimana pepatah dari nenek moyang kita, tanda-tanda dikirimkan lebih dulu bahwa kita tidak akan lama lagi di sini. Apa? rambut, gigi, mata sudah mulai kabur. Uban sudah mulai bertabur. Gigi sudah mulai gugur. Kulit sudah mulai kendur. Kalau mata sudah kabur, uban sudah bertabur biji sudah gugur, kulit sudah kendur, sudah empat perkara. Yang kelima ialah pintu kubur. Nah, ini kerap kali manusia lupa yang demikian. Sebab itu dikatakan, ya Tuhanku, janganlah sampai aku ditumbuhi oleh penyakit nafsu yang tidak mau kenyang-kenyang itu. Nah ini, kemudian itu timbul lagi doa yang keempat. Disebutkan di situ, wa min du'a illa yusma ini lebih berbahaya lagi ini sudah puncak dari bahaya apa artinya dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengar lagi la ilaha illallah mendoa mendoa ya Allah ya Allah kasih aku ini kasih aku kesempatan tapi tidak didengar lagi tuan-tuan para pendengar kasetku yang tercinta. Ada tersebut dalam hadis Nabi. Wa malbasuhu haramun. Wa mashrabuhu haram, Wa hudhiya bil haram. Ya Rabb, Ya Rabb, fa'anna yustajabulah. Ash'asa, aghbara. Badan sudah penuh dengan kekotoran penuh debu yang mudu idai ilai yadaihi eh, ila sama menadahkan tangan keduanya ke langit ya rabbu ya rabbu ya Tuhanku tolong aku ya Allah bela aku padahal yang dimakan haram yang diminum haram dibesarkan dengan yang haram fana yustajabulah dengan jalan apa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa itu badan kotor menghadap kepada yang bersih meminta diberi kebersihan bagaimana caranya tuan-tuan yang terhormat pernah dalam Quran Tuhan mengatakan la yang duru ilaihi wa la yukallimhum Allah wa la yang duru ilaihi Allah tak mau mengajak dia bercakap dan Allah tidak memandang kepada dia saya sendiri dengan segala kerendahan hati mengatakan bagaimana beratnya kita bertemu dengan seorang orang besar. Lalu dia mengulurkan tangan kepada kita. Tapi mata kita tidak dilihatnya. Sengsara rasanya. Bagaimana dengan Tuhan kalau Tuhan tak mau melihat kita? Nah, sebab itu, para pembaca, pendengar kaset yang tercinta, berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka Jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk. Ilmu yang tidak memberi manfaat. Jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan doa yang tidak didengar. Ya Allah, doa, dengarkan doa kami. Dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Dan beri kami terang dalam kehidupan ini. Yang keempat. Ialah. Wa min du'a illa yusma' dan aku berlindung kepada engkau ya Allah Jangan sampai doaku tidak terdengar, tidak didengar oleh Tuhan. Sebagaimana kita tahu, doa itu adalah mukhul ibadah. Tulang sum -sum daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan. Segala perbuatan kita patrikan dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan dihibinkan oleh Allah disampaikan maksud kita macam-macam yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan, apa celaka kita, apa daya kita, apa upaya kita. Di sini kita melihat apa sebab maka doa tidak tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan tentu saja bukan dari salah Tuhan, melainkan dari salah kita sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, Iya karena abdu wa iya karena stain. Al-Fatihah disebut, Kepada engkaulah kami menyembah, ya Allah. Dan kepada engkau kami minta tolong. Tapi dengan tidak sadar, kerap kali kita berbuat terbalik ia Iyaka nasta'in wa karena na'budu kepada engkau kami minta tolong lalu kepada engkau kami menyembah minta tolong dulu baru menyembah minta tolong banyak-banyak tapi terima kasih tidak ada tentu saja tidak didengar oleh Tuhan di dalam satu hadis tersebut Asy'asa Al-Ghabara يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له badan sudah kotor sudah berkerumut berkerumut kesusahan kegelisahan kehidupan terbayang kepada tubuh sendiri. Lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan? Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi. Hatimu sendirilah salahi. Apa yang kau perbuat dalam kehidupan ini? Di Mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan. Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini. Janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami apabila saya berhadap-hadapan dengan orang besar. Saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? kabar baik. Dia lihat mata saya, saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain bukan main sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia, lagi begitu perasaan kita. Bagaimana dengan Tuhan? layang zuru ilaihim, wa la Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah kepada kita. Allah tak mau cakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, bumi mana tempat kita berpijak kalau sudah demikian keadaannya. Nah ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk. Ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat Nafsu janganlah sampai tidak kenyang. Dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang. Sebagaimana ayat yang mula-mula saya sebut tadi. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadzulumati alad nur. Allah lah jadi pemimpin bagi orang yang beriman sehingga dari gelap gulita dibawa hmm. dia oleh Tuhan kepada terang benderang. Walladzina kafaru tetapi orang-orang yang sudah tidak ada kepercayaannya kepada Tuhan. Aulia uhumut tawud yang menjadi pemimpinnya bukan Tuhan tapi setan. Dia akan membawa orang itu daripada terang benderang ke dalam gelap gulita. Kita jadi meraba-raba dalam gelap kehidupan dalam meraba-raba itu masih ragu entah kemana akan pergi maut pun datang gelap selalu di dunia gelap di akhirat pun gelap na'udzubillahi min dalik hadirin yang terhormat para peminat kaset ini moga-moga semuanya ini menjadi kenang-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh di dalam keistirahatan hidup sehingga mendapat ketetapan hati dan tumak ninah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.